Termasuk perkara yang penting pada semua bidang keilmuan agar seorang talibul ilm mempelajari dari usulnya, dari perkara yang paling dasar. Ma yakunu aunan lahu ala fahmihi sehingga memudahkannya dalam rangka sampai pada pemahaman wa takhrijihi ala tilkal usul demikian juga akan mampu untuk mengambil faedah dari usul tersebut liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyah sehingga ilmunya benar-benar terbangun di atas asas-asas yang kuat, pondasi-pondasi yang kuat. Wada'aim rasikhah. Ilmunya bisa dibangun di atas penyangga-penyangga tiang-tiang yang sangat kokoh. Waqt kila man hurima al-usula man hurima al-usula hurima al al hurima al usul Dikatakan barang siapa diharamkan dari usul Barang siapa yang tidak mendapatkan usul Perkara-perkara yang dasar dalam setiap disiplin ilmu Hurimal usul maka dia tidak akan sampai kepada ilmu tersebut Ya ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum Ini mukaddimah Yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimallahu taala di mana beliau mengingatkan tentang perkara dasar di dalam mempelajari agama kita dari segala disiplin ilmu, pembahasan akidah, ibadah, fikih, tafsir, hadis ya. Kemudian juga uh, pembahasan fikih ya maka seluruhnya kembali kepada usul. Ya, kita harus memasukinya dari pintu usul. Ya, apabila kita memulai dari pintu usul tersebut, apa yang kita dapati? Kita akan mendapatkan ilmu dari sumbernya. Karena ilmu itu seperti ya satu uh, bangunan di mana usul ini sebagai pondasi ya usul ini sebagai pondasi di mana kita akan membangun di atas pondasi tersebut bangunan-bangunan yang sangat kuat, bangunan yang indah, bangunan yang kokoh yang akan mendatangkan banyak manfaat. Maka usul harus dikuatkan. Pondasi harus dikuatkan sehingga ya beban apapun di atasnya itu akan disangga dengan usul tersebut, dengan pondasi tersebut. Tidak akan goyah. Ya. Ini yang dimaksud dengan usul. Demikian juga dari usul tersebut ya semua keilmuan ya cabang-cabangnya, perinciannya itu semuanya juga ya dibangun di atas usul ini. Di atas perkara-perkara yang dasar, pondasi di dalam setiap ilmu. Ya, oleh karenanya usul ya menjadi hal yang sangat daruri buat kita semuanya, sangat darurat, sangat penting untuk kita pelajari sehingga benar bangunan di atasnya ilmu yang kita kembangkan darinya itu akan menjadi ilmu yang sangat kuat, bermanfaat untuk kita pribadi dan juga untuk orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum sehingga yang sering disebutkan oleh para masyayikh ini kalimat ini man hurima al-usul hurima al usul Barang siapa yang diharamkan dari usul maka sungguh dia tidak akan sampai ya dia tidak akan sampai kepada ilmu tersebut wa min ajli fununil ilmi wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa asrafuha di antara ya ilmu-ilmu yang paling mulia bahkan itu adalah benar-benar ilmu yang paling mulia dan paling ya utama ilmu at-tafsir alladhi huwa tabyin ma'ani kalamillahi azza wa jalla yaitu ilmu tafsir yang dengan ilmu tersebut akan menjelaskan makna-makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan Al-Qur'an waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan dan ahlul ilm mereka telah membangun usul tersebut telah meletakkan, menulis pondasi-pondasi tersebut kama wada'u li ilmil hadis usulan wa li ilmil fiqh usulan. Sebagaimana ahlul ilm mereka juga yang telah meletakkan usul hadis, mereka juga telah menulis usul al-fiqh. Waqad kuntu katabtu min hadzal ilm ma tayassara tulabi al-ma'ahid al-ilmiyah fi jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Dahulu aku telah menulis ilmu ini apa yang memudahkan para tulabul ilm di al-ma'ahid al-ilmiyah yang ada di bawah Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah Fatalaba minni ba'dun nas an ufridaha fi risalah. Kemudian sebagian ikhwah sebagian tulabul ilm menginginkan agar aku sendirikan tulisan tersebut dalam satu risalah, dalam satu tulisan liyakuna dzalika aisaru ajma' agar lebih mudah dan lebih jami' lebih mengumpulkan faedah tuhu ila dalik maka aku kabulkan aku jawab permintaan tersebut wa asallallahu taala an yanfa'a biha semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari risalah tersebut yaitu risalah yang kita pegang ini usulun fit tafsir Ikhwani fillah azani Allah wa maka kita dapati ya di dalam kutayib kita ini di dalam buku kecil kita ini ya perkara-perkara dasar di dalam ya pembahasan tafsir, pondasi-pondasi, usul ya perkara-perkara pokok di dalam tafsir yang darinya kemudian akan dibangun ilmu tafsir yang lebih meluas. Wa yatalakhasu dzalika fima ya'ti. Ringkasan dari usul tafsir tersebut ya dalam poin-poin berikut ini. Al-Qur'anul Karim pertama pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim di dalamnya membahas mata nazal Al-Qur'an 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man nazala bihi alaihi minal malaika? Dan siapa yang membawa Al-Qur'an ini dari para malaikat? Wasani awalu ma nazala minal Quran Yang kedua Ya Surat yang pertama kali turun dari Al-Quran Thalith nuzulul Quran ala naw'ain sababiyun Wabtidaiyun Turunnya Al-Quran Ya Dengan dua macam Ada yang sababiyin Wabtidai Ada yang Nuzul sababi ada yang nuzul ibtidai. Nuzul yang turunnya Al-Qur'an yang memiliki sebab dan yang kedua turunnya Al-Qur'an, turunnya surat tersebut tanpa adanya sebab yang mendahului yang disebut dengan ibtidai. Ar-Rabi Al-Quran Makiyun wa Madani Al-Quran ada yang Maki Ada yang Madani Wabayanul hikmah min nuzulihi mufarraqan. Kemudian penjelasan hikmah. Ya, kenapa Al-Qur'an turun mufarraqan? Tidak berbarengan, tidak sekali turun. Wa tartibu Al-Qur'an. Kemudian juga berbicara tentang tartib Al-Qur'an, urutan Al-Qur'an. Urutan ayat ya Kemudian di dalam satu ayat dia urutan perkata, urutan ayat dan juga urutan surat. Al-khamis kitabatul Quran wa hifdhuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah bagaimana Al-Qur'an ditulis, dihafalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadis jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar wa Utsman. Yang keenam adalah ya dikumpulkannya Al-Qur'an di zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Poin besar yang kedua adalah setelah Al-Qur'an adalah at-tafsir. Makna tafsir lughatan wastilahan wa bayan hukmihi wa uh, al-ghardu minhu makna tafsir, definisi tafsir secara bahasa maupun istilah, kemudian penjelasan hukum tafsir wa al minhu dan tujuan daripada tujuan tafsir. Athani al-wajib al muslim fi tafsiril Qur'an. Di poin yang kedua dari pembahasan tafsir adalah perkara yang wajib atas setiap muslim ketika menafsirkan Al-Qur'an. Asalis al-marja' fi tafsir ila ma ya'ti. Yang ketiga adalah maraji' ya, rujukan-rujukan dalam tafsir al-alif kalamullah ta'ala bihaitsu yufassaru al-Qur'anu bil-Qur'an yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala di mana Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an Al-ba sunnatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu muballighun anillahi ta'ala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala wa huwa a'lamu annas bi muradillahi taala fi kitabillah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling alim dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an tersebut Jim kalamu as-sahabah radhiyallahu anhum yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan kalamnya para sahabat. La siyama al-ilmi minhum wal inayah bitafsir. Terlebih lagi adalah mereka-mereka para sahabat yang memiliki ilmu dan memiliki perhatian terhadap tafsir. Li'anna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan turun di zaman mereka. Ini yang ketiga, yang keempat dal kalamu kibarit tabi'in alladziina i'tanaw bi akhdhi tafsir 'an sahabah. Yang keempat Al-Qur'an ditafsirkan dengan kalam dari para kibar tabi'in para senior-senior tabi'in yang mereka memberikan inayah, memberikan perhatian besar untuk mengambil tafsir dari para sahabat. Kemudian yang kelima, ha ma taqtadhihi al-kalimatu minal ma'ani syar'iyyah. Kemudian yang kelima, yaitu dikembalikan kepada apa yang menjadi keharusan dari makna-makna syar'i awil lughawiyah ataupun makna-makna secara bahasa hasbasiyak sesuai dengan posisi dari ayat-ayat tersebut fa in ikhtalafa syar'i wal lughawi ukhida bil ma'na syar'i ukhida bil ma'na asy-syar'i illa bidalilin yurajjihu al-lughawi. Apabila terjadi perbedaan antara makna syar'i dengan makna lughawi, <clears throat> maka yang didahulukan adalah makna syar'i kecuali apabila makna lughawi itu memiliki dalil yang menguatkannya. Baik, Poin yang keempat dari pembahasan tafsir anwa al-ikhtilaf al-warid fit tafsiril ma'thur yaitu macam-macam perbedaan yang ada atau khilaf yang ada dalam tafsir al-ma'thur tafsir diambil dari athar dari dalil al-khamis tarjamatu al-Qur'an terkait dengan terjemah Al-Qur'an Ta'rifuha anwa'uha wa hukmu kulli naw' terkait dengan definisinya macam-macam terjemah Quran dan hukum dari setiap macam yang akan disebutkan. Khamsu tarajuma mukhtasarah lil masyhurin bitafsir. Salatun lis sahabah wa lit tabi'in ada lima terjemah, lima biografi yang ringkas dari ahli tafsir yang terkenal tiga dari kalangan sahabat dan dua dari kalangan tabi'in. Aksamu Al-Quran min haithul ihkam wa tashabuh Pembahasan tentang Al-Quran terkait dengan macam-macam Al-Quran dari sisi muhkam dan mutasyabih dari sisi dari sudut pandang apakah ayat-ayat tersebut adalah muhkamah atau mutasyabihah. Mauqifur rasikhin fil ilmi wazaiqin minal mutasyabih. Kemudian <clears throat> dalam pembahasan tersebut akan dibahas mauqifnya ar-rasikhuna fil ilmi. Mauqifnya orang-orang yang kokoh dalam ilmu ya dibandingkan dengan azzairin minal mutasyabihin dan orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan al-mutasyabih. Tasyabuh hakikiyun wa nisbi. Tasyabuh ada makna tasyabuh hakiki, ada tasyabuh nisbi. Relatif ya nisbi. Al-hikmah min tanawwu'il Qur'an ila muhkam wa mutasyabih. Berbicara selanjutnya terkait dengan hikmah, pelajaran. Apa yang kita bisa petik dari terjadinya ayat-ayat yang muhkamah dengan yang mutasyabihah. Muhim at-ta'arud minal Qur'an wal anhu wa amthilah min dalika. Beberapa pertentangan antara beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Muhim artinya seakan-akan mengisyaratkan adanya ta'arud, adanya pertentangan di antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian bagaimana menjawab ya zohir pertentangan tersebut dan contoh-contohnya. Kemudian dibahas kembali dalam usul ini termasuknya adalah al-qasam yaitu sumpah. Ta'rifuhu adatuhu faedatuhu definisi kemudian juga adat qasam huruf-huruf qasam dan juga faedah dari qasam. kemudian al-qasas masuk dalam pembahasan usul tafsir adalah al-qasas. Ta'rifuha, al-ghardu minha, al-hikmah min tikrariha, ikhtilafiha fit tul wal qasr wal uslub. Terkait dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, apa itu definisi kisah? Tujuan al ghard tujuan daripada kisah Kemudian yang terakhir, hikmah kisah-kisah tersebut tikror diulang-ulang. Waktilafuha dan berbeda-beda dalam panjang dan pendeknya kisah-kisah tersebut serta uslubnya, metode kisah tersebut. Ya, model kisah tersebut yang berbeda-beda. Apa hikmahnya? Al-Israiliyat allati ukhimat fit tafsir wa mauqiful ulama minha. Pembahasan sebelum terakhir terkait dengan Israiliyat yaitu semua berita-berita yang datang dari Bani Israel. Bagaimana ya bahwa Israiliyat itu memenuhi kitab-kitab tafsir. Banyak dijumpai di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian bagaimana maukifnya para ulama, sikapnya para ulama menyikapi Israiliyat. Ad-dhamir yang terakhir pembahasan dhamir. Ta'rifuhu marja'uhu definisinya. Ya, kemudian kembalinya dhamir tersebut kemana saja? Al-idhar fi mawdi'il idmar wa faidatuhu. Ya, menampakkan ya pada posisi yang seharusnya disembunyikan, di diitmar, disembunyikan, didomirkan dan faedahnya. Al-iltifat wa faedatuhu pembahasan iltifat ya berganti uh, domir dan juga faedahnya. Dhamirul fasl wa faedatuhu adanya domir pemisah dan faedahnya. Ini semua masuk dalam pembahasan domir dan ini akhir dari usulun fit tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimallahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allahu wa iyyakum itu pembahasan dari awal sampai akhir insyaallah kitab kita ini dan biidznillah di dua hari ini insyaallah kita bisa menyelesaikan pembahasan ini ya mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik ya kita bisa mengamalkan dari faedah-faedahnya berkah untuk kita sehingga mudah untuk kita amalkan. Ikhwani fillah azani Allah wa kita masuk pada pembahasan yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Fil lughah masdar qara'a bimakna tala. Quran itu masdarnya qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya tala yatlu tilawatan membaca au bimakna jamaah bisa juga qara'a bimakna jamaah yaitu mengumpulkan taqul qara'a qur'an wa qur'anan kama taqulu ghafara ghafran ghufranan dari sisi bahasa seakan-akan engkau mengucapkan qara'a qur'an masdarnya qur'an dan qur'anan Sebagaimana engkau mengatakan ghafara masdarnya ghafran dan ghufranan. Fa'alal ma'nal awal tala makna dari qara'a bimakna tala membaca yakunu masdaron bimakna isim maf'ul. Ya. Bahwa Quran itu masdar tetapi maknanya adalah isim maf'ul. Ya, qara'a tetapi maknanya makru ya maknanya makru dibaca isim maf'ul eh bimana matlu makru au matlu wa 'alal makna tsani jama'ah makna qara'a yang kedua adalah jama'ah mengumpulkan yakunu masdaran bimana isim fa'il bahwa qara'a Quran itu maknanya adalah jamaah jam'an dan masdar ini ya maksudnya adalah isim fa'il ya maksudnya adalah jami' kalau tadi tala isim maf'ulnya matlu kalau jamaah isim fa'ilnya jami' Berarti Al-Quran itu artinya jami' Ay bimakna jami' Li jam'ihil akhbar wal ahkam Kenapa dikatakan jami' Sebagai yang mengumpulkan jami' Yang mengumpulkan kenapa? Karena Al-Quran itu mengumpulkan semua berita dan hukum Al-Quran mengumpulkan semua berita dan hukum Wal Qur'anu fi syar' kalamullahi ta'ala dari pembahasan bahasa selesai Al-Qur'an artinya bermakna matlu atau bermakna jami'. Dari sisi syar'i kalamullah taala al-munazzal ala rasulih wa khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi surat Nas. Secara syar'i definisi Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk ya, tapi kalam kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Hmm, ini definisi dari Al-Qur'an kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah turunkan kepadanya Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian memahami. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل dan Allah Subhanahu wa taala telah melindungi, telah menjaga Quran ini, Quran yang agung ini dari perubahan tambahan, dikurangi, diganti حيث takaffala azza wa jalla bihifdhihi faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun di mana Allah menjamin penjagaannya dalam firman-Nya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an az-dzikra nama lain dari Al-Qur'an ya karena Al-Qur'an memiliki banyak nama di antaranya az-dzikra dan sungguh kami yang akan menjaga Al-Qur'an ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه Oleh karenanya berabad-abad banyak telah berlalu tapi tidak ada seorang pun dari musuh-musuh Islam yang merubah Al-Qur'an. Au yazid au yangkus. Au yubaddil tidak ada yang menambahkan Al-Quran Tidak ada yang mengurangi Al-Quran Atau mengganti Al-Quran Illa hatakallahu ta'ala satrahu Wafadaha amrahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap tabirnya Allah akan membuka aibnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermalukan urusannya Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Tenang rasanya ya seorang muslim ketika memahami Al-Qur'an. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya keimanan terhadap Al-Qur'an. Bahwa jaminan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijaga oleh Allah dan ternyata sudah berlalu 1400 tahun lebih tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi Al-Qur'an, menambah Al-Qur'an merubah satu titik, merubah satu harokat tidak bisa. Kecuali pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibukakan kedoknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bagian daripada kekuatan iman seorang Muslim. Dan itu tidak ada pada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya disempurnakan dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya ya tidak mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjagaan Al-Qur'an. Sehingga yang terjadi apa? Berbagai macam versi dari kitab-kitab yang ada, Injil, Taurat, ya. Tidak ada yang sama. Berbeda dengan Al-Qur'an, di negeri manapun Al-Qur'an sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Kecuali kiroat, ya. Terkait dengan kiroat yang berbeda-beda tapi semuanya mutawatir. Kiraah sab'ah itu mutawatirah tujuh kiroah yang bermacam-macam itu semuanya mutawatir. Diriwayatkan di setiap tobakohnya itu perawi yang sangat banyak. Sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Sedangkan tiga tambahan berikutnya, sehingga menjadi kiroah ashroh, tiga tambahan berikutnya itu sanatnya sahih. Kalau yang tujuh mutawatir, sedangkan tiga tambahannya itu sahih. Ya, jadi perbedaannya bukan perbedaan karena dirubah karena diganti ya karena ditambah dan dikurangi bukan tapi karena itu kiroat yang benar-benar diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mutawatir maupun dengan cara yang sahih. Waktu wasafahu Allah Ta'ala bi'awsafin kathirah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyifati Al-Quran dengan sifat yang banyak Tadulu ala azamatihi wa barakatihi yang menunjukkan agungnya Al-Qur'an, berkahnya Al-Qur'an wa ta'sirihi dan juga pengaruhnya Al-Qur'an dan kesempurnaan dan juga cakupan daripada Al-Qur'an wa anahu hakimun ala ma min minal kutub dan bahwa Al-Qur'an sebagai hakim sebagai pemutus di antara semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Akhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, ya ini dikuatkan lagi dengan asyratus saah di antara tanda-tanda hari kiamat besar al-kubra itu turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir-akhir masanya dajjal. Turun Nabi Isa alaihissalam dan ternyata ketika turun beliau pun berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan hukum Al-Qur'an, berhukum dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Islam secara sempurna. Ya, sehingga yang termasuk diperangi dajjal dan kemudian mereka orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa alaihissalam sebagai ilah, sebagai sesembahan salib-salib ya, salib-salib semuanya akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam sebagai agama yang sempurna, menutup semua agama. Al-Qur'an sebagai kitab yang paling sempurna, menutup semua kitab yang ada. Ya, sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia berpegang teguh kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Wal Qur'ani al majid. Allah sifati Al-Qur'an dengan Al-Qur'anul azim. Al-Qur'anul majid yang agung, yang mulia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak diberkahi. Lihat dabbaru ayatihi agar ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab agar mengingat orang-orang yang memiliki albab ya memiliki lub memiliki akal Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah Al-Qur'an Allah berkahi untuk tadabur dan ternyata tidak ada habisnya tadabur dengan Al-Qur'an. Ya, kita yang membaca Al-Qur'an disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, sebulan sekali hatam Al-Qur'an 30 juz. Ya ada sahabat yang meminta, "Wahai Rasulullah, aku bisa lebih cepat dari itu." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu tujuh hari Ya aku bisa lebih cepat lagi wahai Rasulullah dari tujuh hari, tiga hari. Masih minta lagi, aku lebih cepat lagi dari tiga hari ya Rasulullah. Aku bisa, aku mampu. Tidak, ya. Maka dibatasi akhir adalah tiga hari. Artinya sehari membaca berapa juz? Sepuluh. Ya sehari membaca sepuluh juz. Sehingga tiga hari selesai, tiga hari selesai, tiga hari selesai. Bosan tidak? Tidak. Masya Allah, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada bosannya untuk membaca Al-Quran. ayat ayatihi selalu mendapatkan faedah dari tadabur Al-Quran. Waliyatadakkaru ulul albab. Akan mengingat orang-orang yang punya akal. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah Al-Quran, sebuah kitab yang kami turunkan dan diberkahi maka ikutilah dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innahu quranun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an karim disifati oleh Allah dengan sifat karim yang mulia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tegak, kepada jalan yang lurus. Waqala ta'ala Lau anzalna hadal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khasian mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung sungguh kamu akan melihatnya khasian akan tunduk mutasaddian akan pecah berkeping-keping min khasyatillah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu natribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah permisalan yang kami buat untuk manusia agar mereka berfikir tentang diantaranya Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an diturunkan kepada gunung maka sungguh gunung akan khusyuk, akan tunduk akan takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ya pecah ya hancur lebur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun tatkala satu surah diturunkan di antara mereka ada yang mengatakan ayyukum zadat huwadi imana. Adakah di antara kalian yang bertambah iman? Sedangkan orang-orang yang beriman hum imanan, pasti iman mereka bertambah. Wa hum yastabsyirun dalam keadaan mereka bergembira. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit fazadathum rijsan ila rijsihim maka Al-Qur'an yang turun tersebut menambahkan kotoran dan najis atas najis yang ada dalam hati mereka. Wa matuhum kafirun. Mereka mati dalam keadaan kafir. Ikhwani fillah azan wa iyyakum Allah bedakan antara orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman mendengarkan Al-Quran bertambah imannya khusyuk, tenang ya, sedangkan orang-orang munafik dengan mendengarkan Al-Quran mereka semakin ingkar, semakin mati semakin kotor hati mereka wal'iyadubillah wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh dan diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran dan untuk sampai kepada orang lain. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu taati orang-orang kafir. Berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab Al-Qur'an tibyanan likulli syai' sebagai penjelas segala sesuatu wa hudan wa rahmah sebagai petunjuk dan sebagai rahmat wa sebagai kabar gembira lil muslimin. Allah sifati ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa yakum di dalam ayat ini ya fungsi dari Al-Qur'an. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an tibyan, hudan, rahmah, busra untuk orang-orang Islam, untuk kaum muslimin. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah dan telah kami turunkan kepadamu Alkitab bil dengan kebenaran musaddiqan sebagai pembenar lima baina yadaihi atas kitab yang datang sebelumnya wa muhaiminan alih sebagai penyempurna atasnya fahkum bainahum bima anzalallah maka berhukumlah dengan hukum tersebut di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wal Qur'anul Karim masdaru asy-syari'ah al-islamiyah allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila nasi kaffatan. Dan Al-Qur'an Al-Karim adalah sumber, masdar, sumber syariat Islam di mana diutus padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an. Nama lain dari dari Al-Qur'an. Ala 'abdihi kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna agar lil alamina nadira sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam yang ada, alam jin, alam manusia. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin Rabb mereka menuju kepada jalan Al-Azizil Hamid jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha terpuji Allahilladilahu maafis samawati wa maafil ardi yaitu Allah that yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Wawailun lil kafirina min adabin syadid dan sungguh celaka atas orang-orang kafir bagi mereka adab yang sangat keras. wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasri'in aidan kama qarrarahu al-Qur'an. Yang kedua bahwa termasuk dari sumber syariat Islam adalah sunnah Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an man yuti'ir rasula faqad ata Allah barang siapa yang taat kepada Rasulullah sungguh dia juga telah mentaati Allah Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha dan barang siapa yang berpaling maka sungguh tidak kami utus engkau wahai Muhammad atas mereka penjaga. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'id, dhalalan mubina. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Ya, yang kita perhatikan di sini dibarengkan ya antara taat kepada Allah dan Rasulnya dibarengkan. Artinya syariat itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi. Maka sungguh fakat dola dolalan mubina. Orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa ma kumur rasulu fakhuduhu wa kum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian maka ambillah dan apa yang dilarang atas kalian maka tinggalkanlah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan memberikan maghfirah memberikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan maha penyayang. Ikhwani wa akhwati ahibbai fillah rahimakumullahu jami'an ini poin pertama mukaddimah dari pembahasan Al-Qur'an. Karena yang kita bahas ada dua poin besar, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua tafsir. Sebagai mukaddimah dalam pembahasan Al-Qur'an ini. Nuzulul Quran masuk dalam pembahasan rinci dari usul tafsir yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Nazal al-Qur'anu awwala ma nazal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Al-Qur'an turun pertama kali ketika turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Qala ta'ala Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sungguh telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Inna kunna mundhirin Sungguh telah kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufroku kullu amrin hakim. Di dalamnya akan ya dipisahkan semua perkaranya dengan jelas. Semuanya diputuskan dengan jelas. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an petunjuk untuk manusia dan penjelas dan juga ya bayinat artinya penjelas dari isinya adalah al-huda wal furqan petunjuk dan pembeda Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum Inilah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu juga di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, ke langit yang pertama, Al-Qur'an secara penuh, secara total itu diturunkan di malam Lailatul Qadar di langit dunia. Dari situlah kemudian diturunkan satu persatu dari ayat-ayat maupun surat-surat tersebut. Dan surat yang pertama kali diturunkan ya itu pun juga di malam Lailatul Qadar wa kana umru an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazal alaihi al-qur'anu 40 sanah alal masyhur inda ahli ilm dan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali Al-Quran turun, beliau sedang berumur 40 tahun. Inilah al-masyhur yang terkenal di kalangan ahlul ilm. Waqat ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Atha wa Sa'id Ibn al-Musayyib wa ghairihim Demikian juga demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Wa hadhihi sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusdi wa kamalul aqli wa tamamul idrak. Pada umur inilah yaitu 40 tahun ini adalah umur di mana seorang sampai pada bulu bulughur di kesempurnaan di dalam berfikir kamalul akal kesempurnaan akal utamamul idrak kesempurnaan di dalam memahami ya ini ada pada umur berapa ikhwan dan akhwat rahimakumullah pada umur 40 tahun ya, kesempurnaan akal, hati, ya, kemudian eh, jiwa seseorang kesempurnaan itu puncaknya ada pada 40 tahun. Walladhi nazala bil Qur'an min indillahi ta'ala ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram. ya pembahasan berikutnya dalam poin ini masih dalam poin yang pertama yaitu terkait dengan nuzulul Quran bahwa Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perantara malaikat Jibril seorang atau salah satu dari para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat mulia Qala Allah Ta'ala anil Qur'an wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an turun dari Rabbul Alamin, nazala bihi Ruhul Amin, diturunkan melewati Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika turun ke hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal mundirin agar engkau termasuk dari yang membawa peringatan bilisanin arabiyyin mubin dengan lisan Arab yang sangat fasih, yang sangat jelas. Waqad kana li Jibril alaihi salam minas sifat alhamidah alazimah dan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu malaikat Jibril alaihi salam Allah bekali malaikat Jibril alaihissalam dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang sangat agung. Di antaranya minal karam wal quwah wal qurb minallahi ta'ala wal makanah wal ihtiram bainal malaikah wal amanah wal husn at taharah di antara sifat-sifat mulia yang ada pada malaikat Jibril alaihissalam karena Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan kalamnya ingin menyampaikan kalamnya, firmannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membawa sesuatu yang mulia maka dibawa oleh orang yang mulia. Kalam Allah Al-Quran dibawa oleh zat yang sangat mulia. Ya, dan dia adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah bekali juga dengan sifat-sifat yang mulia. Apa sifat tersebut? Al-Karam. Sifat mulia, Ya sifat baik. Wal kuwah kekuatannya. Wal qurb minallahi taala dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam ya beliau adalah zat yang mendengar langsung perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalam Allah, perkataan Allah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala didengar oleh siapa? Didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam secara langsung. Ya, tidak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam kehidupan dunia tidak ada kecuali nanti di akhirat pada hari kiamat dan yang kedua setelah masuk ke dalam surga. Ya, sehingga malaikat Jibril alaihissalam adalah makhluk Allah yang mendengar langsung kalam Allah Subhanahu wa taala min wara hijab dari di balik di balik hijab. Ya, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala cinta dengan makhluknya dengan hambanya. Allah kabarkan siapa yang mendengar malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat semuanya kemudian bertanya kepada malaikat Jibril apa yang difirmankan oleh Tuhan kami. Kemudian disampaikan kepada mereka. Akhwani fillah azan Allah wa maka dekatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada ya kepada Allah Subhanahu wa taala wal makanah punya kedudukan yang mulia yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walihtiram bainal malaikah sangat dihormati di kalangan para malaikat semuanya. Wal amanah sifat amanah tidak akan mengurangi, tidak akan menambahi. Persis disampaikan sesuai dengan amanah yang ada. Wal husn demikian juga sifat yang mulia pada malaikat Jibril adalah sifat hasan. Sifat indahnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, keindahan malaikat Jibril alaihissalam ya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana ya indahnya malaikat Jibril ketika menampakkan langsung 600 sayapnya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat indah sekali dengan berbagai macam permata yang ada di tubuhnya malaikat Jibril alaihissalam keindahan dan keelokan yang ada pada malaikat Jibril alaihissalam wa demikian juga kesucian malaikat Jibril alaihissalam ma ahlan yang menjadikan ahlan orang yang ahli orang yang pantas dan pas lian yakuna Rasulullah lian yakuna Rasulullah taala biwahyihi ila rusulihi agar menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala membawa wahyunya kepada para rasul-rasulnya. Qala ta'ala innahu laqaulu rasulin karim Sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia zikwatin memiliki kekuatan. Ini sifat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Rasulin karim. Allah sifati Jibril alaihissalam rasulin karim, rasul yang sangat baik, yang sangat mulia. zikwatin memiliki kekuatan inda dil arsy makin. Di hadapan pemilik ars Allah Subhanahu wa taala makin yang memiliki makanah, memiliki kedudukan. Muta'in sama amin yang selalu ditaati di hadapan para malaikat semuanya. Sama amin, sifat berikutnya amanah. Sifat amanah pada malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah ya kita dapati sifat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, sifat yang sangat mulia oleh karenanya pantas beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya, kalamnya, firmannya untuk sampai kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Itu sifatnya malaikat Jibril. Ya. Ketika kita mempelajari sirah Nabi, sejarah dan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapati sifat Nabi yang sangat mulia. Kita pun hendaknya ya mengambil kudwah dan uswah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari semua sifat mulia tersebut. Demikian juga kita dapati sifat siapa? Perantaranya malaikat Jibril alaihissalam itu juga hendaknya kita mengambil uswah tauladan dari malaikat Jibril alaihissalam dengan sifat-sifat mulia tersebut. Wa ta'ala 'allamahu Shadiul Qawa Zumiratin fastawa. Wahuwa bil ufukil a'la Sifat berikutnya malaikat Jibril alaihissalam allamahu disampaikan kepada Nabi saw. alaihi syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang sangat besar, dzumirratin fastawa yang memiliki kedudukan fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la ketika dia menampakkan berada di ufuk yang sangat tinggi, menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semua penjuru dunia tertutupi dengan sayapnya yang berjumlah 600 600 sayap. Wa qala thumma nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Ruhul Kudus, ruh yang suci at-taharah yang suci al-qadasah yang suci roh yang suci dari Tuhanmu dengan kebenaran liyusabbital ladina amanu untuk menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman wahudan wa busyra sebagai petunjuk dan juga sebagai kabar gembira. Ini menceritakan tentang Al-Qur'an hudan wa busyra lil muslimin atas orang-orang Islam. Waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsaf Jibril alaihi salam alladhi nazala bil Qur'an min indihi wa tadullu ala 'idhami al Qur'an wa inayatihi ta'ala bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat malaikat Jibril alaihi salam ya menjelaskan kepada kita apa ini sifat-sifat malaikat Jibril alaihissalam dijelaskan oleh Allah amanahnya, kekuatannya, ya, kesuciannya, kedudukannya, kedekatannya kepada Allah dijelaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam yang membawa Al-Qur'an. Ya hikmahnya apa? Kalau ada cacat si pembawa ini ada cacatnya, maka sesuatu yang dibawa juga akan cacat. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril yang sempurna. Ya dengan segala kesempurnaannya. Malaikat yang paling mulia. Ya, malaikat yang paling agung sebagai pemimpin dari semua malaikat yang ada, ditaati oleh semua malaikat sifat yang sangat mulia sebagai pembawa wahyu. Ya, menjaga kemurnian Al-Qur'an karena dibawa oleh ya malaikat yang sangat mulia. Tadulu ala idhamil Qur'an. Inilah keagungan Al-Qur'an. Agungnya Al-Qur'an bukan dibawa oleh sembarang orang, sembarang makhluk, tidak. Wa inayatuhu ta'ala bihi. Demikian juga perhatian Allah kepada Al-Qur'an begitu besar fa innahu la yursil la yursal man kana aziman illa bil umuril azimah karena tidak akan diutus seorang yang agung kecuali untuk urusan-urusan yang agung pula. Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum itulah Al-Qur'an. Poin yang kedua awwalu ma nazala minal Qur'an. Apa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an? awalu ma nazal al Qur'an ala wajhi al-itlaq qat'an al-ayat al-khamsu al-ula min surati al-alaq. Pertama kali yang turun dari Al-Qur'an secara mutlak qat'an secara pasti adalah lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Thumma al wahyu muddah kemudian terjadi selang. Wahyu terputus muddah dalam kurun waktu tertentu. Thumma nazalat al-ayat al-khamsul ula min surati al-muddathir. Setelah berhentinya wahyu, kemudian turun yang keduanya adalah lima ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Ya ayuhal muddathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa fahjur. Ini lima ayat yang kedua turun setelah lima ayat pertama dari Al-Alaq dan itu ada selang waktu antara turun pertama dan kedua. Ada jarak terpisahkan dengan waktu. Wa fi sahihaini sahihil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dalam pembahasan bad'ul wahyi, permulaan wahyu Qalat hatta ja'ahul haq sampai tatkala datangnya al-haq wa huwa fi ghari hira tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira faja'ahu al-malaku maka datanglah kepadanya malaikat Jibril alaihi salam tatkala Nabi berada di gua Hira. Faqala ikra, maka dikatakan kepada Nabi ikra, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Maka Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Ya'ni lastu a'rif al-qiraah. Maksud Nabi adalah aku tidak mengetahui membaca. Fadzakar al-hadis, kemudian disebutkan hadis secara sempurna. Wafihi di dalam hadis tersebut ada sumaqala ikhara bismi rabbikal ladzi khalaq sampai pada alamal insana ma lam ya'lam al alaq 1 sampai dengan 1 sampai dengan 5 Fafiha an Jabir radhiyallahu anhu fafihima ya fafihima an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa an fatrati al wahyi Ya, dan dalam pembahasan tersebut juga disebutkan dalam hadis Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menceritakan tentang fatratul wahyi, adanya fatrah, adanya terputusnya wahyu, berhentinya wahyu. Dari wahyu yang pertama Iqra sampai datangnya wahyu yang kedua dalam Al-Muddatsir terjadi fatrah. Nabi mengatakan baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama tatkala aku berjalan aku mendengar suara keras dari langit fadakar al hadis kemudian Nabi menyebutkan kesempurnaan hadis tersebut wa fihi di dalam hadis tersebut disebutkan fa anzalallahu taala ya ayyuhal muddatsir kum fa andir sampai pada warujza fahjur ya disebutkan dalam hadis tersebut kemudian Allah menurunkan wahyu yang kedua yaitu surat Al-Muddathir 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Wa thammata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazal. Dan di sana ada ayat-ayat yang dikatakan bahwa itu termasuk ayat yang pertama turun. Wal murad awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan. Maksud dari ayat-ayat yang pertama turun selain dari dua surat ini adalah bi'tibari syai'in muayyan, ditinjau dari sisi tertentu. Sehingga dikatakan pertama turun maksudnya dari sisi pandang tertentu, sudut pandang tertentu. Fatakunu awwaliyah muqayyadah, maka disebut pertama turun itu adalah pertama yang muqayyadah, yang terbatasi. Mislu contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain, hadis Jabir semoga Allah meridhoinya dalam sahihain anna Abu Salamah bin Abdurrahman sa'alahu. Tatkala Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepadanya, "Ayyul Qur'ani unzila awwalu?" Unzila awwalun. Al-Qur'an yang mana pertama kali diturunkan? Qala Jabir dijawab oleh Jabir, "Ya ayyuhal muddatsir." ayat yang pertama turun adalah ya ayyuhal muddatsir. Qala Abu Salamah, unbi'ta annahu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah telah dikabarkan bahwa yang pertama turun itu adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq? Faqala Jabir, la ukhbiruka la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, aku tidak mengabarkan kepadamu kecuali dengan apa yang di disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu." Aku berada di gua Hira. Aku terus-menerus berada di gua Hira. Tatkala aku selesai berada di gua Hira habattu, maka aku turun. Fadzakarul hadis. Kemudian hadis tersebut disebutkan secara sempurna Wafihi faata itu Khadijah fakultu maka aku datang kepada Khadijah kemudian aku katakan dathiruni wasobu alayya anbaridan Ya berikan aku selimut, selimuti aku dan mereka menuangkan kepadaku air yang dingin. Wa unzila alayya kemudian diturunkan kepadaku ya ayyuhal muddathir wahai orang yang berselimut sampai pada warujza fahjur ayat 1 sampai dengan 5. Ini contoh ya di mana Jabir radhiyallahu anhu ditanya oleh Abu Salamah dan Jabir mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah Al-Muddatsir 1 sampai 5. Maka penamaan pertama turun di sini adalah nisbi atau muqayyadah. Ya pertama turun dari sisi pandang tertentu Fahadihil awaliyah allati dzakaraha Jabir bi'tibar awali bi'tibari awali ma nazala ba'da fatratil wahyi. Ini maksudnya. Maksud awal pertama kali turun dalam hadis Jabir ini bahwa itu adalah surat Al-Mudathir itu bi'tibar ditinjau dari sisi awwalu ma nazala ba'da fatratil wahyi yaitu ayat yang turun pertama kali setelah fatratul wahyi. Setelah terputusnya wahyu setelah pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian terputus dalam waktu yang ya cukup lama. Kemudian turun lagi. Nah, turun lagi ini dianggapnya sebagai turun pertama kali, artinya pertama setelah fatrati fatratil wahyi. Au awwalu ma nazala fi sya'ni ar-risalah atau dari sisi yang lain, sisi eh, pandang yang lain bahwa itu adalah ayat yang pertama kali turun dari sisi sya'nu ar-risalah yang menyebutkan tentang risalah, kerasulan. Maka ayat yang pertama kali berbicara tentang kerasulan ya ini ayat Al-Mudathir. Li'anna ma nazala min surati Iqra thabatat fihi nubuwatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam karena Ayat yang pertama kali turun yaitu surat ya eh, Iqra 1 sampai dengan 5. Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ini menetapkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wa manazzala min surati al-muddathir thabatat bihi ar-risalatu fi qoulihi kum fa'andir. Ya. Apa yang turun dari surat Al-Mudathir ini menetapkan risalah Nabi, kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ayat yang kedua disebutkan kum faandir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Ya, maka di sini menunjukkan risalah ya kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada qala ahlul ilm inna nabi nubbi'a bi iqra wa ursila bi Al-Muddathir. Oleh karenanya para ahlul ilmi mengatakan bahwa Nabi SAW alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra dan diangkat sebagai rasul itu dengan surat Al-Muddathir. Salisan nuzulul Quran ibtidai wasababi. Pembahasan berikutnya adalah turunnya Al-Quran tiga menit lagi. <laughs> ya, ini turunnya Al-Quran itu ada yang ibtidai, ada yang sababi. Ada yang turun tanpa memiliki sebab langsung turun begitu saja. Ada yang kedua memang turunnya memiliki memiliki sebab dan insya Allah ini kita kaji biarlah setelah kita rahah ya setelah kita rehat sebentar dan insya Allah kita lanjutkan setelahnya. Allahu taala a'lam بالصواب